تفضل استاذ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إجماع الجيوش الإسلامية على الحرب المعتلة والجهمية قول القاضي لا ذكر القاضي الشافعي محمد بن إدريس ضع له مباشرة 240 ذكر قول الإمام أحمد ذكر قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي ذكر قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي قدس الله روحه قال الإمام ابن الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي قال حدثنا أبو سعيد وأبو ثور عن أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى قال القول في سنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا أصحابنا عليها أهل الحديث الذي رأيته رأيتهم الذين أهل الحديث الذين أهل الحديث الذين رأي رأيتهم وأخذت, وأخذت عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الله تعالى على أرسه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا قال الإمام القيم رحمه الله في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة المعطلة والجهمية berkata Imam Al-Qayyim dalam kitabnya Al-Juyushul Al Islamiyah Ijtima'ul Juyushul Islamiyah Al-Harbil Mu'attilah wal Jahmiyah Dhikru qawlil Imam Muhammad ibn Idris Al-Syafi'i Qaddasallahu ruhah perkataan Al-Imam Muhammad bin Aziz Asy-Syafi'i rahimahullah qaddasallahu ruha semoga Allah mensucikan ruhnya setelah Al-Imam Qayyim menyebutkan perkataan Al-Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya Malik dan murid-muridnya sekarang Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah tentang Allah Jalla wa Ala di manakah Allah Jalla fi ya ya kebanyakan pengikut daripada Imam Syafi'i dari para ulama-ulama ta'khirin bermadhab asyariyah takwil tapi inilah madhab imam mereka Imam Syafi'i rahimahullah berkata al-imam ibn al-imam ibnul imam Abdurrahman bin Abi Hatim al-Razi dengan sanadnya dari Muhammad bin Idris al-Syafi'i rahimahullah dia berkata Al-qawlu fi sunnati allati ana 'alaiha adapun pendapatku tentang jalan yang di atasnya aku berada wa ra'aitu ashabana 'alaiha dan begitu pula yang kulihat sahabat-sahabat kami di atas jalan ini ahlul hadithi mereka lah ulama-ulama hadis alladzina ra'aituhum wa akhadtu anhum yang aku berjumpa melihat mereka dan mengambil dari mereka ilmu ya Misal Sufyan seperti Sufyan ya Ibn Sufyan ibnu Uyainah, Malik dan lain-lainnya al-iqrar bi syahadati an la ilaha illallah yaitu mengakui bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak diibadati kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah wa anna Allah ta'ala ala 'arsyihi fi sama'ihi dan meyakini bahwasanya Allah di atas arasnya, di atas langitnya. Ini perkataan Syafi'i. Bahwasanya Allah di atas arasnya, di atas langitnya. Yaqrubu min khalqihi kaifa Dia mendekat kepada hambanya sebagaimana dia kehendaki. Wa anna Allah Ta'ala yanzilu ila sama'id dunya kaifa syaa'. Dan sesungguhnya Allah turun ke langit dunia sebagaimana dia kehendaki. Inilah mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Yang mengaku bermazhab Syafi'i, maka hendaklah mengikuti mazhab beliau dalam bab akidah. Jangan hanya mengambil fikihnya belaka. Fikihnya mazhabnya Syafi'i, akidahnya mazhabnya Asy'ari, Maturidi. Mengapa tak diambil semua daripada Syafi'i rahimahullah? Kalau mereka mengambil mazhab syafi'i dalam bab fiqih Sementara mereka tidak mengambil madhab syafi'i dalam bab akidah Seolah-olah Imam Syafi'i akidahnya tak sama dengan akidah mereka Atau kata lain seolah-olah Imam Syafi'i tak layak diambil daripadanya akidah Berarti konsekuensi Imam Syafi'i Menyimpang daripada akidah yang mereka pahami itu benar Itu konsekuensinya Ya Dari zaman ke zaman Kebanyakan yang menjadi ahlu takwil daripada ulama-ulama syafi'iyah yang menyelisihi imam mereka dalam bab akidah. Ya. Banyak sekali tokoh-tokoh syafi'iyah tapi menyelisihi imam mereka dalam bab akidah. As-Subki rahimahullah. Ya. dan tokoh-tokohnya Ar-Razi, Al-Ghazali, ya, Al-Baq, siapa lagi? Al-Baqilani macam-macam Al-Juwaini si imam mereka dalam akidah dan inilah akidah Syafi'i rahimahullah Allah di atas langit di atas arasnya di atas langitnya dan dia bisa mendekat kepada hambanya bagaimana dia kehendaki dan Allah turun ke langit dunia sebagaimana dia kehendaki inilah akidah Syafi'i rahimahullah Nah, Assalamualaikum قال عبد الرحمن حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال سمعت أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي يقول وقد سئل عن صفات الله وما يؤمن بها فقال لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه أمته لا يسع أحدا من خلق يسع لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها لأن القرآن نزل بها وصح عن an الله صلى الله wasallam وسلم القول بها fi ma rawa anhu al قال عبد الرحمن بركات berkata الرحمن dengan sanadnya ya dari Abu, Abu Abdullah kunyahnya Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Syafi'i dia berkata ketika ditanya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana dia mengimani sifat Allah tersebut faqal Syafi'i menjawab lillahi ta'ala asmaun wa sifatun Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat ya ja'biha kitabuhu sifat-sifat tersebut dijelaskan dalam kitabnya wa akhbara biha nabiyyuhu dan nabi telah menjelaskan pula memberitakan pula ummatahu kepada umatnya tentang nama-nama dan sifat-sifat tersebut. La yasa'u ahadan min khalqillah. Tidaklah boleh seorang pun daripada makhluk ciptaan Allah manusia qamat alail hujjah. Ya, yang telah tegak sampai kepadanya hujjah radduha menolak nama-nama dan sifat tersebut. Ternyata Asy'ariyah menolak sebagian besar daripada sifat-sifat tersebut hanya menetapkan tujuh sifat saja bagi Allah atau dua belas sifat saja atau dua puluh sifat saja selainnya mereka tolak sementara Syafi'i mengatakan tak boleh seorang pun menolak sifat Allah yang dia jelaskan dalam kitabnya diberitahukan nabinya dalam sunnahnya tidak boleh ditolak mereka menolak Allah bersemayam, mereka menolak Allah memiliki wajah, mereka menolak Allah turun sepertiga malam, mereka menolak Allah datang dari kiamat, mereka menolak Allah dilihat nanti dari kiamat dan banyak. Padahal tak boleh menolak Quran, tak boleh menolak sunnah. Ya, mereka lisannya mengatakan kami tidak menolak sunnah, tidak menolak Quran, tapi yang kami tolak adalah maknanya. Ya, bukan itu maunya Allah dan bukan itu maunya Rasulullah. Subhanallah. Berarti mereka menganggap Allah dan Rasulnya tak pasti berbicara, tak tahu bagaimana berkata-kata. Berarti mereka menganggap Allah dan Rasulnya menyesatkan hamba-hambanya, menyesatkan umatnya. Itu konsekuensinya. Berarti konsekuensinya mengapa Allah dia tak terjelaskan jika ini mendatangkan bahaya kekufuran menurut mereka, bahaya tasbih menyerupakan makhluk ini berbahaya Mengapa tak Allah jelaskan dengan sejelas-jelasnya? Bukanlah bersemayam, tapi maksud saya adalah menguasai. Bukanlah tangan, tapi maksud saya adalah kekuasaan. Kenapa Allah nggak jelaskan? Kenapa Nabi tak jelaskan? Kenapa para sahabat tak jelaskan? Para tabi'in, para imam yang empat. Mereka semua menerima apa yang Allah tentukan. Mereka menerima apa yang diberitakan Rasulnya. Ya, sementara datang orang-orang setelah mereka menolak apa yang datang daripada Allah dan Rasulnya dengan alasan ini bahaya, ini bahaya, itu bahaya. Ya, kalau dikatakan Allah datang berarti dia berjisim. Konsekuensi jisim dia akan pindah-pindah, itu berupa, berupa, berarti makhluk. Allah mustahil seperti makhluk, tak mungkin Allah datang di hari kiamat. Jadi apa yang datang? Yang datang adalah perintahnya. Allah. Begitulah cara mereka membelok-belokkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perintah Allah Subhanahu wa taala, amrullah. Jika itu sifat maka dia adalah berkalan bersama Allah Subhanahu wa taala. Jika makhluk dimasukkan dengan perintah tersebut bagaimana makhluk yang menyidang manusia, makhluk yang menyidang hamba? Sementara Allah mengatakan alaihissallahu bihakamil hakimin, bukankah Allah sebaik-baik pemutus perkara antara manusia? Nah. Jadi kata beliau, "Li'anna al-Qur'ana nazala biha." Tak boleh seorang pun menolak sifat-sifat tersebut karena Quran telah turun menjelaskan sifat-sifat tersebut wasahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qaulu biha. Terdapat keterangan yang sahih dari Rasulullah. Rasulullah pun mengatakan demikian. Fi ma rawa anhu al-'adl dalam riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh para perawi yang terpercaya, bukan perawi pendusta. Naam. فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر نعم فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر Barang siapa yang masih menolak sifat Allah setelah datang kepadanya hujjah Dalil, penjelasan, keterangan, ijma' para sahabat Tetap dia ngeyel, tidak menerima Fahwa kafir, dia kafir Karena menolak Quran dan menolak sunnah menolak berita daripada Allah, menolak berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kafir. Naam. Fa amma qabla thubuti al-hujjati alayhi fa ma'dhurun bil jahli. Fa amma qabla thubuti al-hujjati alayhi fa ma'dhurun bil jahli. Kalau mereka menolak sifat-sifat Allah ini karena belum sampai kepada mereka hujah, belum sampai kepada mereka dalil, mereka menolak karena kejahilan mereka tentu diberikan uzur, tak dikafirkan. Karena di antara syarat takfir harus dengan ilmu. Orang yang karena kejahilan tak dikafirkan. Naam. Lianna al-ilma la yudraku bil aqli wala bi wal fikri. La yudraku la yudraku bil aqli wala bi wal fikri. Bi riwayati. Biriwayat riwayati. Bi wal fikri. Naam. Karena ilmu dzalik karena ilmu tentang sifat-sifat Allah la yudraku bil akal. Tak akan dapat dicerna dengan akal. Tak sanggup akal ke sana. Jangankan mencerna zat Allah Jalla wa ala, hakikat sifat-sifatnya, kaifiat sifat-sifatnya. Yang ada dengannya pun dia tak tahu. Ruh yang bersamanya tak tahu. Ya, la yudraku bil aqli wala bil rawiyyah, wal fikri. Tak dapat dicerna dengan arwiyah maknanya adalah berpikir ya tafakkur birrawiyati wal fikir tak dapat dengan dipikir-pikirkan tak dapat dengan dibayang-bayangkan ya bagaimana kau bayangkan ruhmu ruhmu saja tak terbayangkan bagaimana kau membayangkan sifat-sifat Allah bagaimana dia turun akhirnya kau tolak tak mungkin dia turun bagaimana dia bersemayam akhirnya kau tolak tak mungkin dia bersemayam nah dan kita tidak akan mengkafirkan orang-orang yang jahil dalam perkara ini ya kecuali setelah datang kepadanya informasi hujah keterangan dalil ya ini nisbatu kata Syafi'i kita menetapkan wa itu hadis. semua sifat yang Allah terangkan, semua sifat yang Rasul terangkan kita terima, kita tetapkan. wananfi anha tapi kita menolak sifat tersebut sama atau mirip dengan sifat makhluk. Kita tetapkan dia datang tak sama dengan datang makhluk. Dia turun tak sama dengan turunnya makhluk. Dia memiliki wajah tak sama dengan wajahnya makhluk. Ya, begitulah seterusnya. Kita tetapkan tapi tidak kita katakan mirip atau serupa dengan makhluk. Selamat. Tidak ada madhab yang paling mudah dicerna sesuai dengan fitrah manusia sebagaimana madhab salaf, madhab nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, madhab imam empat dalam memahami sifat-sifat Allah. Tak ada yang semudah itu. Halu kalam berat memahaminya berputar-putar antara mereka pun tak sepakat. Antara mereka pun berselisih tentang menyifati Allah Jalla wa'ala. Ya, adapun ahlu sunnah begitu mudah mencernanya. Orang awam pun mudah mencernanya. Anak-anak pun dapat mencernanya. Tak payah-payah. Apa yang Allah katakan kita terima dengan meyakini tak akan mungkin sama dengan sifat makhluk. Apakah Allah nanti di hari kiamat datang? Iya, mengapa tidak? Kalau datang berarti pindah-pindah tempat. Nah itu di otakmu. Allah tak sama dengan apa dalam akar pikiranmu. Ya. Kalau datang berarti Allah itu jauhar Arat, jisim dan konsekuensi jisim itu adalah makhluk. Ini kerja mereka. Naam. Kama nafat tashbihah an nafsih. laisa kamisli syai'un wa huwa samiul basir. Allah juga menafikan dari dirinya keserupaan dengan makhluk, tapi dia menetapkan dia punya sifat. Kata Allah, laisa kamitsli syai'un. Tak ada yang sama dengan Allah. Wahwasamil samiul basir dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Di sini dia menetapkan sifat maha mendengar, sifat maha melihat. Dan dia menolak ada kesamaan, kemiripan antara sifatnya dan sifat makhluk. Maka pendengarannya tak mungkin sama dengan pendengaran makhluk dan penglihatannya tak sama dengan penglihatan makhluk. Tapi dia melihat dan mendengar. Ahlul kalam menolak Allah memiliki sifat sebagaimana Jahmiyah, Mu'tazilah dan sebagian daripada ahlu kalam Asy'ariyah dan Maturidiyah. Naam. Wasaha an Syafi'i annahu qala khilafatu Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu haqqun. Faqadahu Allah fi sama'ihi jama'a 'alayha quluba 'ibadihi ومعلوم أن المقضي أن المقضية أن المقضية في في الأرض والقضاء فعله سبحانه وتعالى المتضمن المتضمن المتضمن لمشيئته وقدرته والصح عن الشافعي أنه قال dan terdapat riwayat yang sahih dari Syafi'i dia berkata khilafatu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kekhalifahan yang pernah dipimpin oleh Bakar Siddiq setelah wafatnya Rasulullah ada, adalah kekhalifahan yang benar, yang hak. Tak boleh dustakan. Sebagaimana kaum Syiah mendustakan kekhalifahan tiga khalifah sebelum Ali. Mereka mendustakan kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Uthman. Al-Sunnah menetapkan bahwasanya mereka benar-benar khalifah <coughs> yang terbimbing itu petunjuk qadahallahu fi sama'i ketetapan khalifah Abu Bakar diangkat sebagai khalifah telah merupakan ketetapan Allah di langitnya fi sama'ihi Allah menetapkan di langitnya menunjukkan Allah di atas yang menetapkan ketentuan Abu Bakar menjadi khalifah adalah Allah di langit sana menentukannya wa jama'a 'alaiha quluba ibadihi Allah pun telah mengumpulkan hati-hati hamba untuk memilih dia sebagai khalifah Wa ma'lumun anna al-maqdiyah fil ard. Kita ketahui yang telah diputuskan itu di bumi. Ya. Wal qada fi'lu subhanah. Adapun keputusan tersebut datangnya daripada Allah itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Al-mutadammin li masyiatihi wa qudratihi, perbuatan yang mencakup padanya kehendaknya, kekuasaannya. Ya, yang ditetapkan di bumi ketentuan takdir Allah itu makhluk. Yang menetapkannya adalah Allah dengan sifat, dengan ke, dengan kekuasaannya, dengan kehendaknya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar terpilih dari ketetapan takdir Allah di langit sana. Nah. وقال في خطبة رسالته الحمد huwa kama wasafa كما nafsuhu wa faqa bihi nafsuhu wasafa bihi nafsuhu wasafa bihi alladhi huwa kama wasafa bihi nafsihi. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Alhamdulillahilladzi huwa kama wasafa bihi nafsuhu wa faqa ma yasifu bi khalquhu. Ya, dalam khutbah ya yang diucapkan dalam kitabnya risalah alhamdulillahilladzi huwa kama wasafa bihi nafsuh. Segala puji bagi Allah yang telah menyifati dirinya dengan apa-apa yang dia sifati. Wa fawqa ma yasifu bi khalquhu di atas daripada apa-apa yang disifati oleh makhluknya tentang dirinya. Allah lah yang paling sempurna menyifati dirinya. Adapun makhluk terbatas hanya dengan apa-apa yang mereka dapatkan daripada kitabullah dan sunnatul Rasulillah. Dan itu pun tak sempurna tentang nama-nama sifat Allah, hanya Allah mengetahuinya dengan sempurna dan utuh dan tidak dia beritahukan semua nama-namanya kepada makhluk-makhluknya. Nah. Faja'ala sifatihi subhanahu innama tatalaqqa bisam'ih. Ya, maka Syafi'i menjadikan sifat-sifat Allah itu hanya dapat ditetapkan dengan as-sama, dengan dalil yang kita dengar daripada Quran dan Sunnah. Tidak bisa dengan prasangka, dengan akal pikiran manusia. Tak bisa kita menetapkan bagi Allah sifat-sifatnya dengan perkiraan prasangka, tapi harus dengan dalil yang Allah telah tetapkan. Naam. Wa qala Yunus ibn Abdul A'la qala li Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu an al-aslu Qur'anun wa sunnah fa in lam yakun fa qiyasun 'alayhima wa idza ittasala al-hadithu 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahha al-isnadu minhu fa wa sunnah wal ijma'u akbaru min al-khabar al-fard wal haditsu ala dhahiri wa idha ihtamala al ma'ani fama ashbaha minha dhahiru fa wa aulaha bihi berkata Yunus bin Ab, Ibn Ab, Ibnu Abdul A'la berkata kepada ke Muhammad bin Syafi'i radhiyallahu anhu al aslu Quran dan sunnah asal dalam mengimani Allah nama-namanya sifatnya adalah apa yang terdapat dalam Quran dan sunnah fa'in lam yakun qiya fa'in lam yakun faqiyasun alaihima alaihi ya asal dalam agama Islam ini adalah Quran dan sunnah jika tak terdapat padanya Quran dan sunnah maka hendaklah menempuh jalan qiyas ya, mengkiaskan dengan apa-apa yang ada dalam Quran dan sunnah qiyas analogi Contohnya di zaman Nabi tak ada zakat itu dalam bentuk beras Karena di zaman Nabi tak ada beras Dikiaskanlah dengan apa yang terdapat dalam sunnah. Kata para sahabat, bahwasanya zakat itu berkaitan dengan makan pokok. Ya, farad Rasulullah zakat al-fitri uh, uh, bur uh, sa'an min min syair, sa'an min bur, sa'an min aqid, sa'an min zabib, sa'an min tamr. Nabi menetapkan zakat fitrah di masa beliau satu sa' baik daripada gandum merah, gandum yang biasa, daripada kurma yang dikeringkan, daripada anggur yang dikeringkan, susu yang dikeringkan. Dan ini semua adalah bahan makanan pokok mereka pada saat itu. Semuanya bisa ditimbang, semuanya bisa disukat, bisa disimpan lama. Maka dikaskanlah beras ke sana. Inilah namanya kias. Di zaman Nabi tak ada yang namanya narkoba dalam bentuk estasi, putau, pil setan, pil iblis. Tak ada semuanya. Dikiaskan kepada apa yang terdapat Nabi kullu muskirin khamrun setiap memabukkan dianggap ya me, kullu muskir setiap memabukkan khamrun dianggap khamar. Ya. Ma askara qaliluhu fa haram. Yang memabukkan sedikit maka yang banyaknya tentunya semuanya haram. Ya, ini adalah ketapan-ketapan yang dikiaskan dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka segala macam bentuk narkoba itu haram. Walaupun nama-namanya tak ada dalam Quran dan Sunnah karena berkembang sebagaimana berkembang zaman, tapi ada kesamaannya. Kesamaannya adalah merusak akal, kesamaannya adalah membuat manusia hilang fungsi akal sehatnya. Inilah namanya kias. Kalau tak terdapat dalam Quran dan Sunnah, maka jalan yang berikutnya adalah menempuh jalan kias menganalogikan apa yang terdapat di masa sekarang dengan apa-apa yang terdapat dalam Quran dan Sunnah karena ada kesamaannya. Nah, wa idza tasala al wa idza tasala al hadits an Rasulillah sallallahu jika ada riwayat yang menyambung sampai ke Rasulullah tidak terputus jalurnya sahal isnadu minhu dan sanatnya itu benar perawi-perawinya terpercaya bahwa sunnatun maka dia adalah merupakan sunnah yang harus diikuti kemudian berikutnya adalah wali ijma' ya Quran sudah, ini asalnya jika tak terdapat dalam Quran dan sunnah coba cari kias tak ya Kemudian kalau tidak kias, coba lihat ijma kesepakatan kaum muslimin. Punya ijma, konsensus kesepakatan kaum muslimin tentang satu perkara. Ya, contohnya pada masa Uthman, Uthman membakar semua mushaf yang ada pada sahabat semua ditarik. Kemudian mushaf yang dituliskan pada masa Abu Bakar Siddiq itu yang ditulis kembali, terus ulang, diperbanyak, dikirim ke kota-kota Perbuatan Uthman membakar semua mushab yang ditulis masing-masing sahabat ini ijma. Kesepakatan mereka supaya tak terjadi lagi persisian dalam baca Quran. Inilah contoh ijma. Wal ijma'u akbaru khabar al fardi tentu lebih utama dibandingkan daripada al khabar al fard daripada hadis yang jalur perawinya hanya satu setiap tingkatan. Ya. Jika ada ijma bertentangan dengan khabar yang sifatnya adalah khabar yang al-fardu satu jalur diutamakan ijma. Wal haditsu ala zahirihi dan kita harus memahami hadis sebagaimana yang zahir. Hukum asal dalam perkataan kita mendengar sesuatu kita hukumi dengan apa yang zahir yang tampak. Kalau orang bilang singa maka kita bilang singa, binatang buas. Ya, Kalau zahirihi aku lihat ya ada singa di hutan. Jelas singa, jangan dibelok-belokkan. kalau zahirnya. Kecuali ada indikator yang menggiring makna yang zahir kepada makna lain. Kulihat singa berapi-api berbicara di podium penuh keberanian. Jelas ini maksudnya bahasa kiasan tentang orang yang berani. Ya, Demikian juga dalam hadis. Hadis terima apa yang zahir. Nabi mengatakan qadam fayadha'ul al-jabbaru qadamahu. Maka Allah meletakkan kakinya di atas neraka jahanam. Maka berguncanglah neraka seketika berkata qatu qat cukup cukup. Kita katakan kaki. Allah punya kaki. Iya. Kenapa? Nabi mengatakan dan Nabi tak mungkin berdusta. Berarti Allah seperti kita? Tidak, laisa kamitslihi syai'un, tak akan mungkin sama dengan kau. Kaki makhluk pun tak sama, kaki meja dengan kakimu berbeda walaupun sama-sama kaki namanya. Mengapa kau tolak? Tak mungkin Allah punya kaki. Berarti konsekuensinya dia seperti makhluk. Otakmu yang mengatakan demikian. Allah yang mengatakan demikian, Nabi yang mengatakan demikian. Ya, Allah punya betis ya. Siapa mengatakan nabinya? Siapa lagi Allah sendiri. Kau beriman dengannya. Mengapa tidak? Aku kafir dengan Quran? Tak mungkin. Kafir dengan sunnah? Tak mungkin. Dalam hadis yang panjang kita jelaskan dalam Sunan Bukhari, setiap umat digiring bersama Tuhannya. Tinggallah kaum mukminun setelah semua umat digiring masuk neraka. Tinggallah orang-orang beriman. Kata Allah kepada mereka, siapa akan tunggu? Mereka mengatakan kami menunggu Tuhan kami. Ya, kami nunggu dan janji kami di sini akan bertemu Tuhan kami. Apa tandanya? Kata mereka ada tandanya, maka Allah menyingkap betisnya. Sujudlah setiap orang mukmin kepada Allah. Dan ada pun orang-orang munafik ketika mau sujud jatuh tersungkur. Ini dalam hadis, dalam Sahih Bukhari, dia perkuat dalam Quran, Yawma yukshafu an Pada hari, ingatlah pada hari disingkap betis. Wa doauna ila sujud, mereka dipanggil sujud, fala yastati'un. Mereka tidak mampu. Siapa? kamu munafikin. Ya. Jadi kau percaya? Mengapa kau tak percaya? Berarti sama dengan makhluk. Tidak, tak akan mungkin sama. Zatnya beda, pasti sifatnya beda. Kau percaya enggak Allah mendengar, melihat? Iya, percaya. Ya. Kenapa tak kau katakan nanti seperti makhluk? Makhluk juga mendengar dan melihat. Dia akan berkata, berbedalah mendengar Allah, melihat Allah dengan mendengarnya makhluk. Melihatnya makhluk, katakan pula berbedalah betis Allah dengan betis makhluk. Kaki Allah dengan kaki makhluk, apa payahnya? Ya. Wa idza ihtamala al-ma'ani fa ma asbah minha zahiruhu fa huwa aula bihi. Andai kata satu kalimat mencakup dua tiga konotasi makna dipilihlah mana yang paling dekat dengan zahirnya. Ya. Kulihat di kebun binatang singa, zahirnya ini perkataan menunjukkan kepada singa yang merupakan hewan binatang buas, tempatnya di kebun binatang. Tapi kalau kau katakan kulihat singa di Sabirun Najah berapi-rapi berpidato di atas mimbar, tak akan mungkin singa yang makhluk binatang tersebut yang berpidato di atas mimbar. Ini mungkin maksudnya adalah penjelasan tentang orang yang berani. Ini bahasa kiasan. Apa dikatakan orang? Ini singa podium nih. Singapodium sampai sekarang melekat. Ya, ini singapodium, singa singa podium. Apakah maknanya singa binatang? Tidak. Kenapa? Ada indikator kuat yang menggiring ini bukan binatang. Ya, kulihatlah singa tadi di mana? Di taman safari. Jelas. Ya. Sifat-sifat Allah pun demikian. Nah. Qala al-Khatib fil kifayah أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا عبد الله ابن محمد بن جعفر ابن حيان قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن يعقوب قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثني يونس ابن ابن عبد الأعلى فذكره به نعم dalam dalil lain juga sebutkan oleh Khatib dalam kitab Al-Kifayah. Ya, dengan sanadnya seperti yang di atas pula. نعم ومن كلام الإمام الشافعي أيضا وقد سئل عن صفات الله عز وجل وما ينبغي أن يؤمن به العبد فقال لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبي صلى الله عليه وسلم أمته لا يسع لا يسع أحدا من خلق الله تبارك وتعالى قامت عليه الهجة ردها وإنكارها فإن القرآن نزل بها وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الخبر بها فيما روى العدل عن العدل عنه أسألك Dan di antara perkataan Syafi'i rahimahullah ketika ditanya tentang sifat-sifat Allah dan apa yang seyogyanya orang beriman mengimaninya, hamba mengimaninya, dia berkata, Allah itu punya nama-nama, punya sifat-sifat yang terdapat dalam kitabnya yang diberitahukan nya kepada umatnya. Tak boleh seorang kudri pada manusia yang telah sampai kepadanya hujah menolak hal ini, mengingkarinya. Karena Quran yang telah datang menjelaskannya dan telah terdapat keterangan yang sah dari Nabi SAW diriwayatkan oleh orang-orang yang terpercaya dari orang-orang yang terpercaya. Naam. فإن خالف ذلك بعد hujjati الحجة fa huwa kafir. Nah, andai kata dia masih tetap menolak apa yang Allah jelaskan setelah sampai kepadanya hujah, apa yang diterangkan nabinya, maka dia bisa menjadi kafir. Naam. Wa Amma qabla thubutil hujjati alaihi min jihatil khabari fa huwa ma'dzurun bil jahli. Adapun kalau belum datang kepadanya hujjah, belum datang kepada dalil, dia diberi uzur karena kejahilannya. Naam. Fa inna ilma Allah Ta'ala la yudraku bil aqli wa la bil wala bil ruwiyyati wa fil wal fiqra wa nahwi dhalik. Nah, karena yang namanya ilmu Allah tak akan dapat ya diketahui dengan akal secara utuh sempurna dengan pemikiran dan semacamnya. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala akhbar annahu sami'un wa anna lahu yadinun yadaini yadaini biqauli bal yadahu mabsutatan. Nah, dia mulai menyebutkan Syafi'i mulai menyebutkan sifat-sifat Allah. Ini Syafi'i menyebutkan sifat-sifat Allah dan itu pun dia pada Quran. Dalam bab akidah tak boleh seorang pun manusia menetapkan atas Allah sesuatu tanpa dalil. Siapapun juga. Tak bisa, harus dengan dalil dan tak bisa ada manusia dijadikan rujukan dalam sifat-sifat Allah ya kecuali Rasulullah SAW yang datang ilmunya daripada Allah. Syafi'i mengatakan Allah memberitahukan dia mendengar dan dia memiliki dua tangan. Kata Allah, bal yadahu Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Allah membantah kaum Yahudi mengatakan Allah tu kikir. Kata Allah, tidak. Bal tetapi kedua tangannya mabsutatan terbentang. Dua tangan Allah Subhanahu wa taala. Kata siapa Allah yang mengatakan demikian? Syafi'i hanya membenarkan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada seorang pun yang berhak mengarang-arang tentang Allah. Hatta Syafi'i pun tak boleh. Dia hanya menetapkan apa yang ada saja. Tidak pula Ahmad, tidak pula Malik, tidak pula sahabat, tak ada yang boleh. Naam. Wa anna lahu yaminan biqauli subhana was samawati Wassamawatu matwiyatun biyamini. Matwiyatun Wassamawatu matwiyatun biyamini. Dan Allah menjelaskan dia punya tangan kanan dalam firman yang mengatakan dan semua langit dia lipat dengan tangan kanannya. Dalam surah Zumar ayat 67 was dan semua langit matwiyatun dia lipat gulung dengan tangan kanannya. Naam. Wa anna lahu wajhan biqauli subhanahu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan Allah menjelaskan dia punya wajah dalam firman-Nya dan berkekalanlah wajah Rabbmu dialah pemilik kemuliaan serta keagungan. Naam. Wa anna lahu qadaman biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yali Rabb fiha qadamah yakni fi jahannam. Dan Allah punya kaki. Siapa yang mengatakan Syafi'i? Tidak. Sebagaimana Nabi yang bersabda, hatta ya rabbu Arab haqadamah. Hak sehingga akhirnya Arab Allah meletakkan kakinya di atas neraka jahanam. Sehingga neraka pun diam. Kalau enggak dia terus meminta tambahan dan tambahan. Allah punya kaki? Ya, mengapa tidak? Siapa yang mengatakan? Rasulnya. Dan Rasul tak mungkin berdusta. Naam. وأنه سبحانه يضحك من min abdihil mu'mina النبي Nabi sallallahu alaihi wasallam للذي kutila fi sabilillah azza wa jal annahu Allah wa huwa yadhaku ilaih. Dan juga kata Syafi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat tertawa. Dia tertawa daripada hambanya yang beriman. Dari mana? Dari perkataan Nabi SAW tentang orang yang terbunuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya dia berjumpa Allah Subhanahu wa taala dan Allah tertawa kepadanya. Allah tertawa, ya, siapa bilang nabi? Nah, cukup sampai di sini. Masih banyak sifat-sifat Allah akan kita bahas lagi. Ya, alangkah nikmatnya punya Tuhan memiliki sifat tertawa terhadap hamba-hambanya daripada Tuhan punya sifat merengut. Subhanallah. Ya. Tidak ada kaum yang paling jelek daripada ahlu kalam dalam menyifati Allah Subhanahu wa taala. Jelek sejelek-jeleknya. Kata mereka Allah tak datang, Allah tak uh, ya, tak memiliki wajah, Allah tidak macam-macam. Bagi mereka sesuatu yang tak punya gerak sama sekali lebih utama daripada sesuatu yang bergerak. Mana lebih utama, manusia atau batu? Manusia, logika kita. Mereka sangat anti kalau dikatakan Allah datang hari kiamat berarti dia bergerak. Kalau dia bergerak berarti dia tak beda dengan makhluk. Oleh karena itu Allah SWT tak mungkin bergerak, Allah tak datang. Jadi siapa yang datang? Malaikatnya. Ini kerja mereka. Kenapa? Mereka menganggap Allah itu kalau bergerak dia jauhar, sesuatu yang ada wujud jisim. Ini sifat makhluk. Berarti Allah itu jaza, Ya, karena itulah tak layak Allah datang. Subhanallah. Akhirnya mereka bahkan melecehkan Allah. Mereka Allah, menyamakan Allah dengan al-jamidat, benda-benda mati yang tak bergerak. La ilaha illallah. Kalau kita mengatakan Allah datang, ya datang. Berarti Allah pindah-pindah tempat. Siapa yang mengatakan demikian? Allah tak butuh tempat. Allah di atas makhluknya selama-lamanya. Allah bukan dalam eh, dalam alam dan alam bukan dalam Allah swt. Bagaimana kalau begitu? Jangan kau tanyakan bagaimana. Dia turun ke langit dunia. Iya, mengapa tidak? Berarti siapa di atas haras Jangan kau samakan Allah dengan makhluk. Selama-lamanya Allah di atas seluruh makhluknya. Selama-lamanya Allah berpisah daripada makhluknya. Tak mungkin dia menyatu dengan makhluknya. Apalagi di dalam makhluknya tak mungkin. Jadi bagaimana turunnya? Jawabannya? Apa jawabannya? Jangan kau tanya bagaimana. Kau terangkan dulu sifat Allah. Zat Allah akan kuterangkan bagaimana. Tak bisa aku terangkan sifatnya. Jangan kau tanya bagaimananya. Apa kau bertanya bagaimana Allah turun? Bagaimana malaikat turun pun kau tak tahu. Allah. Ya. Sebagian makhluk pun tak tahu kita bagaimana turunnya dengan benar. Ya. Wallahu tabaraka taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.